Nah, dan dari apa yang kita sebutkan dahulu jenis-jenis nama yang diharamkan di antaranya adalah memberi nama dengan nama-nama yang merupakan nama-nama patung dan berhala Di antaranya Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini merupakan dua nama patung yang disembah pula di zaman jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih As-Siratin Nabawiyah. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Mu'jamul Manahi pada halaman 562 hingga 565. Qala fi tasmiyatil mauludi dzakartul aslat tasi' tentang memberi nama pada seorang anak maka saya menyebutkan prinsip yang kesembilan fil asma'il makruhati wa hadha nassuhu tentang nama-nama yang dimakruhkan yang dibenci yang tidak disukai dan ini nasnya: al aslu tasi'u fil asma'il makruhati prinsip yang kesembilan tentang nama-nama yang tidak disukai yumkinu tasnifuha ala ma yali mungkin kita bisa mengklasifikasi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, tukrahu tasmiyatu bima tanfuru minhul qulub aniha au alfadhiha au li ahadihima. Dibenci memberi nama dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hati hati itu mengingkarinya. Ya, hati membenci nama tersebut disebabkan karena maknanya yang jelek. Ataukah lafaz-lafaznya atau salah satu dari keduanya atau mungkin dua-duanya lima tuthiruhu min sukhriyatin wa ihrajin li ashabiha wa ta'thirin alaihim disebabkan karena athar atau nama-nama tersebut seakan-akan membangkitkan celaan ya olok-olokan ejekan atau yang memiliki nama tersebut merasa sempit dengan menggunakan nama itu demikian pula memberikan pengaruh terhadap mereka fadlan an mukhalafati hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahsinil asma terlebih lagi nama-nama tersebut menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki nama wa minha harbun murratun khanjar di antaranya nama-nama seperti harb mengandung makna peperangan. Murrah pahit, khanjar. Ini sejenis pisau ya. Fadih Fuhayt Hutayhat Ini wallahu alam ini maknanya apa ini? Fadghush Ini apa ini? Hmm? Fadghush. Wahada fil Arabi kathir. Ini di kalangan orang-orang Badu banyak sekali. Wa man nadhara fi dalil hawatif ra'a fi ba'd jihati ajaban. Barang siapa yang melihat jadwal nama-nama telepon ya. Orang-orang terdaftar yang memiliki telepon, dia akan melihat pada sebagian daerah nama-nama yang ajaib sekali. Nah, nama-nama aneh. Wa minha di antaranya Huyam wa Suham, Huyam dan Suham. Bi awalihima. awwalihima di awal dari keduanya. Ismun lidain yusibul ibil. Ini nama bagi suatu penyakit yang menimpa unta. Eh, penyakit pada unta, huyam. Ya, demikian pula Suhab nah wa minha ruhabun wa aflaq di antaranya nama ruhab aflaq walikullin minhuma ma'nan qabih setiap dari keduanya mengandung makna yang jelek wa minha nadiyah nama Nadia, seorang wanita. Maknanya al-ba'idatu anil ma yang jauh dari air. Kehausan terus nanti. Hmm? Nadia jauh dari air. Nah. Jenis yang kedua, wa yukrahu tasammi bi asma'in fiha ma'anin rakhwatun syahwaniyah dan dibenci pula pemberian nama dengan nama-nama yang di dalamnya terkandung makna yang mengumbar syahwat ya nama yang genit nah nama yang menunjukkan apa liarnya seorang. Nah, wahada fi tasmiyatil banati kathir. Ini dalam hal memberi nama kepada anak-anak perempuan banyak. Di antaranya ahlam, mimpi-mimpi ahlam hmm. ya, nanti senantiasa dimimpikan orang Aryaj ini nggak tahu ini apa ini mana Abir ya, ini makna-makna yang mengandung apa kegenit kegenitan nah. Ghadah ghadah wahya allati tatathanna tihan wa dalalan ghadah maknanya seorang wanita yang menampakkan genitnya ya tahu genit ya akhwat ya apa itu namanya hmm? bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya Hah? Apa? Apa? kemayu <laughs> nah. nah. Ya, misalnya hmm. fitnah. Oh, namanya fitnah ini. Hmm. Nahadi, wisal, fatin. Wah, ini tukang membuat fitnah ai bijamaliha namakan Fatin karena dia suka fitnah dengan kecantikannya ini bahaya ini ya nah kalau di Indonesia seperti apa ya kawan hmm? Syadiah, Syadi, Syadiah. Nah, wa huma bimakna al mughanniyah maknanya penyanyi. Hmm. Nah. Nah, mungkin termasuk nama-nama yang dibenci oleh hati ya. Tsunami yang dulu itu. Ada orang karena kebetulan lahirnya pada saat terjadinya badai tsunami anaknya dikasih nama tsunami hmm. lokasi kasih nama anaknya topan wah angin topan badai nanti kedatangan badai nah yang ketiga wa yukrahu ta'ammudu tasammi bi asma'il fussaqil majinin minal mumaththilin wal muttaribin wa ummari khashabatil masarih billahwil batil dan dibenci sengaja memberi nama dengan nama-namanya orang-orang fasik ya orang-orang fasik yang tidak punya akhlak dari kalangan binatang-binatang film ya para penyanyi selebriti pemain-pemain drama pertunjukan sinetron nah ya seperti apa ya kawan diberi nama anak Madonna karena senang dengan Madonna ya atau siapa lagi ya kawan Hah? Roma Irama hmm. karena senang dengan Roma Irama Nah, siapa lagi ya kawan? Ah, hmm. Madonna ada temennya siapa? Oh, biasanya orang sering menggandengkan. Hah? Mana Jackson misalnya, Michael Jackson. Nah, siapa lagi ya kawan? Hah? Hah? Hah? Fudail. Vijay. Siapa Vijay? India, oh ya. Vijay terus siapa? Amitabh Bachchan atau yang semisalnya. Hmm. Nah, ya. Biasanya orang begitu kebanyakan. Jadi kalau ada anak yang lahir dilihat visi siapa yang mesur Ya. Nah, walaupun namanya nggak punya makna, ya. atau namanya sejelek-jelek nama, nah, Nah, tergantung siapa yang masyhur. Ya, kalau yang masyhur Lady Lady apa Diana, ah dikasih nama anaknya Diana. Nah, macam-macam. Wa min bawahiri faraghi ba'dhin nufusi min izzatil iman. Di antara dampak ya yang zahir yang menunjukkan kekosongan sebagian jiwa mereka dari kemuliaan dan keagungan iman annahum idza ra'u masrahiyatan fiha niswatun khali'at bahwa mereka kalau melihat ada suatu pertunjukan sinetron film dan lain sebagainya yang di sana ada pemeran para wanita-wanita yang tidak punya moral sar'u mutahatifina ila tasmiyati mawalidihim alaiha. Maka mereka bersegera untuk saling ya, memberitahu, saling dukung mendukung untuk memberi nama anak-anak mereka yang lahir dengan nama-nama para wanita ini. Hmm? Karena nama yang lagi masyur Ivo kasih nama Ivo yang masyur Ita kasih nama Ita kalau yang masyur itu Ati kasih nama Ati hmm. entah nanti kalau ada yang masyur Tai jadi kasih nama Tai juga hmm. nah itu nampak sekali ya kalau dikasih nama anaknya Aisyah, wah kuno-kuno, nama kuno ini. Aisyah. Hmm. Siti Aisyah, wah itu nama kampung. Hmm. Kalau di kampung nggak apa-apa lah dipanggil Siti Aisyah. Hmm. hmm. Tapi kalau sudah sampai Jakarta, berubah bukan Siti Aisyah, Marissa. Berubah namanya. Ah. Atau Iis. Nah. Aisyah jadi Iis. Nah. Nah. Ya. Kenapa? Karena kalau nama Aisyah kurang kurang menggigit. <laughs> nah, ya. Muhammad namanya Masya Allah Muhammad. Hmm. Kalau sampai di ibu kota berubah lagi. Entah apa namanya, ikhwan. Ya, dirubah jadi apa itu Muhammad itu. Ya. Nah. Allah musta'an ya, malu mereka untuk memberi nama yang yang Islami yang dari nama para sahabat nama para sahabat malu ya anggapan mereka nama kuno ya. namanya orang-orang dulu nah namanya siapa Khadijah Khadijah saja nggak ada tambahan lain Khadijah saja wah kurang serp hmm maunya yang panjang-panjang. Hmm. Nah, tergantung dari uh, dia anak keberapa. Biasanya kalau orang Jawa itu ada. Iya. Kalau anak pertama dikasih nama ini, iya. Hah? apa kalau anak pertama? Biasanya, Hah? Eka, Katunggal Winata, entah siapa. Nah, kalau anak kedua, Dwi. Hmm. Dwi Pangga. Hmm, nah, kalau anak ketiga Tri. Hmm. Murti, dan seterusnya. Ya. Dan nggak nggak pendek, panjang biasanya, ya. Apalagi yang punya keturunan darah biru. Wah. Namanya panjang betul. Ngafalnya aja sulit. Mending ngafal surah daripada ngafal namanya. Nah. Waman ra'a sijillatil mawalid allati tuzaminul ard. Barang siapa yang memperhatikan catatan-catatan kelahiran, ya akta-akta kelahiran yang sesuai dengan dengan ya kehormatan seseorang, ya sesuai dengan zamannya, syahada misdaqiyata dzalik. Dia akan melihat kecocokan, ya. Siapa yang masyhur pada waktu itu itulah Ya. Tergantung siapa yang menjadi uh, kebanggaannya, siapa yang menjadi idolanya. Hmm. Nah, dan ini bukan hanya dari kalangan orang-orang awam. Biasanya aktivis harokat juga demikian. Nah, jadi kalau lagi yang masyhur pada waktu itu Hikmatyar, kasih nama anaknya Hikmatyar. Ya, nggak tahu apa fikrahnya. Nah, nggak tahu juga apa maknanya hikmat jar itu. Ya, ternyata seorang Syi'i Rafidhi Ikhwan ya. Lagi yang masyhur uh, eh, Fathiyakan ya. Salah seorang haraki Wah, Lagi ramai dibahas kitab-kitabnya Wah ada anak mereka yang lahir kasih nama Fathi Fathiyakan Nah, karena itulah Allahul Musta'an. Fa'ilallahi syakwa. Kepada Allah kita mengadu. Nama yang keempat, jenis yang keempat. Wa yukrahu tasmiyatu bi asma'in fiha ma'anin tadullu alal ithmi wal ma'siyah. dan dibenci memberi nama dengan nama-nama yang di dalamnya mengandung sesuatu yang menunjukkan dosa dan kemaksiatan. Kamitli zalim ibn Sarraq. Seperti zalim bin Sarraq. Dia namanya zalim, bapaknya namanya Sarraq. Nah, suka menganiaya bin pencuri. Sarraq pencurian. Nah, Ajib ini ya nah warada anna أن عثمان Abi al العاص imtana'a an tawliyati sahibi hadzal ism. لما alima أن اسمه hakadha. dan telah datang riwayat bahwa Utsman bin Abil Aus tidak mau mengangkat ya seseorang itu dijadikan sebagai pemimpin satu daerah, ya, apakah jadi gubernur, disebabkan karena namanya seperti ini. Jadi ada riwayat bahwa ada seorang, ya, mereka mengusulkan